الموضوع الخامس فئات من الناس نهينا عن التشبه بها golongan-golongan di antara manusia yang kita dilarang untuk menyerupai mereka. فإن فإن التشيخ هنا مفهوم شرعا وعقلا ولنا عند هذا المعنى وقفة اعتبار وتأمل فإن كل ما هو من خطاب المتبوع للشيطان المتبعين للشيطان المتبعين للشيطان والغاوين من القصاة والقصاة والمجرمين والظلمة والزنادقة والظلامة والظلامة والزنادقة ونهيهم يكون منهيا عنه وذلك بحكم اتباعهم للشيطان ونحن نهينا عما هو من سبيل الشيطان وعمله فيجب على المسلم على المسلم المتمسك بدينه أن يتنج أن يتجنب, أن يتجنب كل ما هو من شعارة هؤلاء أتباع, أتباع الشيطان وجسده وأن يحضر معاشرته ويبعد عن أماكن تجمعاته لأنها مواطن شبهته قربه يزرع بالمفلس ومن شعارة هذه الأصناف في أصلنا الألباسة الضيقة الألبسة الضيقة الضيقة وتخطم وتخطم وتخطم بالذهب و حلق اللحية لحى وحلق اللحى وإسبال الثياب وحمل الصور واصطحاب الكلاب والتدخين والتعلق بالرياضة والتدخين والتدخين والتعلق بالرياضة المفسدة والفن والفن الساقط والطرد وغير ذلك وغير ذلك مما هو معروف في كل بلد من بلاد المسلمين Nah, Nabal Mu'alif penulis yaitu Syekh Taimiyah mengingatkan anak tasabu bacaan tasabu yang terlarang lam yakun qasiran tidak hanya tasabu dengan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani tasabu dengan orang ajam yaitu Romawi dan Persia serta Majusi bahkan Anahyu larangan tentang tasawuf itu mencakup umuran banyak hal yang lain. Fakat waroda terdapat larangan bersatu dengan setan dan keadaan setan serta atau perilaku setan wa amali dan perbuatan kita, <clears throat> Misal makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ini termasuk amal syar'i, perbuatan setan sedangkan kita menghina dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang termasuk min amal syaitan perbuatan karena menyerupai setan itu mazmumun tercela secara syar'i dan secara logika secara syar'i karena dalil-dalil yang melarang untuk mengikuti langkah-langkah setan Allah melarang suatu hal karena Allah katakan itu perbuatan setan secara logika setan itu musuh manusia maka nggak mungkin musuh kok mengikuti musuhnya menurut logika yang namanya musuh itu akan membenci segala sesuatu yang ada pada diri musuh walau nanti kami indah bil makna tentang makna ini yaitu larangan tasabut dengan hutan wakfah iktibar ada eh, sesaat untuk iktibar memperhatikan letak dan merenungkan yaitu Segala sesuatu yang memiliki merupakan sifat orang yang mengikuti setan, walaupun dan orang-orang yang sesat, yaitu orang fasik, ahli maksiat, dan muslim, pendosa, ulama orang yang zalim, orang yang tinggi, yaitu munafik, yang pura-pura Islam namun merusak Islam dan Islam, itu manhian ya, manhian anhu terlarang Wazalika dan itu terlarang juga ingin disebabkan karena mereka mengikuti Hukum di sini sebab disebabkan karena mereka mengikuti setan Pernah nuhina kan kita dilarang untuk mengikuti segala sesuatu yang min sabil syafa termasuk jalannya setan dan amalnya setan. Wajib maka wajib alal muslim al mutamakkik atas orang muslim yang berpegang teguh dengan agamanya untuk menjauhi ulama huwa segala sesuatu yang menjadi tuha haula simbol slogan ini kupah dan kesetan dan golongan setan wa yahdar segala hati-hati muasyaratahum untuk berinteraksi dengan mereka menjauhi lambang-lambang mereka dan menjauhi bermuamal dengan mereka dan yafaot dan jauh dari tempat-tempat perkumpulan mereka yang kumpul dengan orang-orang fasik alim maksiat di anaha karena tempat-tempat tersebut tempat tempatnya orang fasik itu adalah mawatin subhat tempat-tempat yang meragukan kurbuha mendekatinya Yusri bin Muslim itu menggunakan orang muslim jika ada seorang muslim datang di tempat ya, kalangan judi kalangan eh, tempat-tempat orang melakukan maksiat maka orang akan curiga orang akan membicarakannya orang akan ya, menilai dengan nilai-nilai yang buruk untuk orang tersebut maka dia mewatin subuhan menyebabkan orang curiga dan diantara antara syiarat simbol-simbol hadil asnaf golongan ini yaitu ahli maksiat orang fasik di zaman kita dan memakai pakaian yang ketat baik laki-laki ataupun perempuan terpakutum bidahak bercincin dengan cincin emas tentu ini untuk laki-laki untuk perempuan enggak wahal kuliha mencukur mencukupi tingkat, kemudian istri tuyat isbal pakaian isbal hamdus suari pakaian yang bergambar membawa gambar maksudnya berpakaian dengan pakaian yang penuh gambar hadir gelap dan menonton anjing diajak jalan-jalan nah, sekarang makin banyak di tempat kita fenomena sekarang tahun yang lalu tidak ada kita berjalan sama itu harus tahun dua tahun ini buat tersekin merokok ta'aluk Ria, dengan olahraga yang berbahaya, yang merusak. Kayak ta'aluk, kita tergantungnya hati bergantungnya hati dengan naraga yang rusak nah ya walfan disakit atau seni yang pikisan yang nggak mutu cuma mengandalkan menonjolkan syahwat karena indahnya tidak ada cuma yang muncul ke sana kotor yang atau bansa atau then Wahai berdalika dan lain-lain ini wa ma'ruf yang dikenal di setiap negeri kaum muslim Kama anna lahum samatun wa malabisun wa marafibun wa tajammu'atun يعرفها الناس في كل بيئة بيئة بحسب ما فيها من أعراف وعادات فيلزم كل فيلزم كل مسلم كل مسلم أن يجتنب كل ما أن يتجنب كل ما هو من خصائص هؤلاء الفساق ومجرمين وأن تكون له شخصيته المميزة, المميزة التي تلزم بالآداب الشرعية وألا يختلط بهذه الأصناف إلا بقدر الضرورة كأي كأن يريد دع كأن يريد دعوتهم للحق دعوتهم للحق أو إنكار ما هم عليه من منكر وأمرهم وأمرهم بالمعروف وسلاح وسلاحهم أو تطره المصلحة تطره المصلحة المعافية لبيع وشراء ونحوه بشرط ألا يكون له معهم عشرة عشرة وود وود وأن وأن يأمن وأن يأمن, وأن يأمن على عقيدته وخلقه وخلقه وعرضه وعرضه منهم كما نبه المؤلف كذلك على سنة على صنف آخر وورد النهي ورد النهي وورد ورد النهي في ورد النهي في السنة عن بعد حصاله وهم الأعراب الذي لم لم يكمل لم يكمل دينهم فإن الأعراب في الغالب يتزمدون بالجفاء يتميزون بالجفاء والغلطة والغلظة والجهل بال والجهل بالأحكام الله وحدوده لذلك يكون فيهم الكفر والنفاق أشد من غيرهم أشد من غيرهم sama ana lahum sebagaimana orang-orang fasik itu memiliki ciri ciri memiliki malabis pakaian-pakaian khas wa maraqib dan kendaraan-kendaraan khusus wa dan perkumpulan-perkumpulan ya arwah anak yang dikenal oleh masyarakat di kulit di setiap lingkungan pihak ya, tapi mafia tergantung masyarakat tersebut lingkungan tersebut mengarah berupa kebiasaan dan kebiasaan maka wajib pula muslim bagi setiap muslim untuk eh, terjenab menjauhi segala sesuatu yang merupakan khasa'is ciri khas orang-orang fasik ini wajib dan orang-orang pendosa ini. Fa'antakuna lahu tidaklah seorang muslim memiliki saksiyah mumayyah kepribadian yang tampil juga alafi namun tampil juga yang taltazim komitmen dengan adab syariah yang tampil juga saya tampil beda wa yakhtariqa dan seorang muslim tidaklah berinteraksi dengan golongan-golongan ini yaitu orang fasik dan berbagai macamnya bila juga diberi kecuali dengan kadar terpaksa yaitu semacam yurid ingin mendakwai mereka kepada kebenaran dan mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan dan mengajak mereka pada hal yang ma'ruf namun dengan catatan aku tidak bersama mereka ketika mereka sedang berbuat maksiat namanya eh, eh, mengubah kemungkaran, mendakwai orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak dengan bersama mereka kadang mereka sedang mengubah maksiat. Karena kalau bersama mereka ketika mereka sedang maksiat mungkin dia terus nanti banyak setelah itu tidak kalau pas ada di tempatnya sedang macet ya harus pindah ketika itu kalau bisa ya. nihim dan mengupayakan baiknya mereka atau tak perlu dia dipaksa oleh maslahat eh, kepentingan ma'asyiyah kepentingan kehidupan duniawi untuk bermuamalah dengan mereka yaitu baik untuk jual beli dan bermasalah bisa dengan syarat tidak ada bagi seorang muslim usrah wawudun kedekatan dan rasa cinta dengan mereka Wayak mana dan tidaklah merasa yakin aman akidahnya, akhlaknya dan kehormatannya minum dari gangguan. Bagaimana mu'alif mengingatkan demikian juga untuk tidak boleh tasawuf dengan muslim bin ahab golongan yang lain yang walau dan nahi terdapat larangan dalam sunnah untuk mengikuti sebagian sifatnya yaitu anak Arab orang Arab berdui yaitu orang-orang yang lam yakmul dinuhum yang agama mereka belumlah sempurna Bainal Arab karena orang-orang Arab orang-orang Arab Badui bil ghalib umumnya ini kaidah ya. telah ia tama yazun memiliki ciri khas itu bil jafa sifat khas eh, usul kasar atau kasar wal dan keras wal dan jauh eh, tidak mengerti hukum-hukum dan batasan-batasan Allah karena jauh dari ulama Dizalika oleh karena itu setengah tengah orang-orang Arab itu terdapat kesukuran dan penimpakan yang lebih besar daripada dibandingkan dengan golongan-golongan yang lain. Itu. masalah sunnati wa fi'lul mu'aqarati khira'an oh khuyala'a wa fakran khuyala'an wa fakran khuyala'a khuyala'a wa fakran وهم أسرع من غيرهم إلى الأصلية عصبية إلى العصبية الجاهلية والفقر بالأنساب وطعن بالأنساب كما أنهم أبعدوا عن الجمعة جمعة والجماعات والجماعات ونحو ذلك مما هو معروف عنهم تكون هذه الصفات التي توجد في الأعراب في الغالب ولا تزال توجد لديهم غالبا حتى حتى الآن يجب على المسلم أن يحذرها يحذرها أن يحذرها ويحذر منها لأن أغلبها صفات جاهلية أو هي من سما أو هي من سمات الجاهلية وما هو من سمات الجاهلية وصفاتها التي نهاها الإسلام فهو منهي عنه أيضا. نعم. Famin jalim di antara kebutuhan mereka misalnya mereka menyebut sholat isya dengan sholat akan. namun di sebagian hadis Nabi menyebut sholat isya dan sholat asar Dan di sebagian hadis, ada namun ada hadis yang melarang menyebut sholat isya dengan sholat asar. Tapi mengatakan seandainya mereka tahu pahala sholat isya dan sholat subuh itu salah satu uh, adalah uh, eh, ya'lamun ya eh, ya'lamun nama fi akamah wal fajri Oleh karena itu kata Alimah Nul Qayyim yang dimaksud larangan menyebut sifat ikat dengan sifat atama adalah e, menjadikannya sebagai kebiasaan. Dengan satu mulut di agama mulut, jadikan kebiasaan e, selalu disebut dengan atama sampai-sampai karena terlalu sering sehingga orang itu malah lupa dengan nama yang asli yaitu Isa tidak ini kalau cuma sekedar kadang-kadang menyebut agama maksudnya sholat isya maka tidak karena nanti juga kadang-kadang karena warga sunnah sebagaimana terdapat dalam hadis <clears throat> dengan pula yang perbuatan Arab adalah fi'lul mu'akarati khuyala wa fahwan melakukan perbuatan yang disebut muakalah, muakalah itu makna aslinya menulis Kuyalak karena sombong, usahkan dan membanggakan diri Di Mu'jam wasit disebutkan muakalah itu maksudnya persaingan dalam menyembelih ontak misalnya dua orang bersaing dalam hmm. menyembelih ontak untuk menampakkan eh, menampak-nampakkan kalau dialah yang orang yang dermawan karena ontanya dagingnya nanti mau dibagikan pada orang miskin ya. dermawan sosial karena riak dan sum'ah maka dua orang ini masing-masing terus menerus menyembelih unta sehingga salah satu mereka kalah menyerah nah, sudah saya mentok habis di sini maka na dalika fil jahiliyah wa nuhya anhu fil islam itulah perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh dua orang atau lebih lomba untuk banyak-banyakan menilai unta dan unta ini dagingnya nanti untuk fakir miskin untuk fakir miskin maka dalam rangka untuk menampak-nampakkan kalau dirinya adalah orang yang e, dermawan ini kan terus ini nyembelih terus ini nyembelih terus itu nyembelih terus ini nyembelih itu nyembelih itu nyembelih sampai salah satu menyerah salah satu menyerah itu yang menang akal makanya saling menyembelih ini nah, al akal artinya menyembelih akal saling menyembelih itu domba ada banyak-banyakan onta yang disembelih untuk disederhanakan pakai masker. banyak-banyakan empat dan banyak-banyakan banyak-banyakan obat makan di hmm, televisi bagian acara lomba makan pedes makan lombok sama lomba banyak-banyakan lomba banyak-banyaknya kalau mau dihitung itu lebih manfaat coba banyak-banyakan orang sendiri ya manfaat lomba banyak-banyakan orang sendiri ya hmm, untuk fakir miskin macam-macam nggak untuk membayarkan diri sendiri ya. orang kaya yang berani lomba kayak gitu. untuk banyak-banyakan makan lomba udah menyengsarakan diri sendiri mu'akahah nah, lomba banyak-banyakan motong eh, motong unta untuk dibagikan fakir miskin. Wahum asra min ghairihim dan mereka itu lebih cepat daripada mereka dalam masalah asobiah jeliyah fanatik jeliyah asal fanatisme di Jahiliyah adalah fanatisme golongan, fanatisme kesukuan. Wal fahri bil ah, wal fahru bil membanggakan keturunan. letak nubil ansab mencela nasab orang lain. Bagaimana orang-orang Arab ini adalah manusia yang jauh dari sholat Jumat dan sholat Jumat menambahkan hidupnya ingat nomaden. Apa itu hidupnya nomaden? maka mereka tidak punya kewajiban Jumat dan jamaah dan dan lain-lain memang apa pun anhum yang dikenal dari mereka maka semua sifat-sifat ini yang sudah ditemukan ladai pada diri orang-orang Arab Badui filologi pada umumnya mulai kecil dan terus menerus tujat ditemukan ladai pada diri mereka Walaupun umumnya hatal an sampai saat ini Yajib maka wajib atas seorang muslim untuk mewaspadainnya dan mengingatkan orang lain minha dari bahayanya. Karena umumnya adalah sifat-sifat jahiliyah atau ciri-ciri jahiliyah. Dan segala sesuatu yang termasuk ciri-ciri jahiliyah dan sifat jahiliyah alat maha hal Islam yang dihapus oleh Islam maka terlahat. Itu adalah Kemudian an ringkasnya manusia yang terlarang untuk kita eh, satu itu banyak orang kafir ahli kitab musyrikin pengikut setan orang fasik ya. orang munafik dan yang lainnya kemudian juga Arab Arab ini Arab Arab tadi ini iya, mbak cucu ini bu Ha ha ha. Pembahasan yang keenam yu ya umu ulama huwa min Bacanya simak bersama simak tul kufar qadiman wa hadisan Keterangan satu itu ya allah mencakup semua yang merupakan tilang kafir di masa silam ataupun di masa في معرض حديثه من التشبه بالعدل بالعدل ونحوه من أنه إذا نحت إذا نحت الشريعة شريعة من من عن مشابهة العادي العادل دخل في نحو ما عليه الأعاجم الكفار العاتم الكفار الكفار قادما حديثا حتى إن كان عليه الأعاجم المسلمون إذا كان يخالف إذا كان يخالف السنة السنة أو أو الآداب الشرعية كذلك يدخل في مسمى الجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من من من العرب اليوم من صفات وعمل وأعمال وأعمال وعادات وعادات الجاهلية بهذا نعلم أن المسلمين اليوم منهيون عما عليه <coughs> الأمم الأخرى من قولهم من عبادات وأعمال وعادات وعادات وعادات الدارة عادات دارة وعادات أدارة وأخلاق وأخلاق فاسدة وإن, وإن لم يكن ذلك موجودا في القديم أصلا لا سيما أن لا سيما أن الكثير أن الكثير أن الكثير من مظاهر الحياة وال... والإشكال وأش... وأشكال وأشكالها تبدلت تبدلت تبد- تبدلا ك- كبيرا في عصرنا الخ- الحاضر عن ال- عصور عن العصور الماضية Ya, minal mufid di antara faedah di antara hal yang bermanfaat di sini adalah al-isyarah mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh mu'alif fi ma'rati hadisihi dalam paparan hadisihi perkataan beliau tentang tasabuh dengan orang asing dan semacam beliau memberikan men, mengatakan idana hadis syariah jika syariat melarang untuk tasabuh dengan orang ajam orang non Arab maksudnya orang non Arab yang kafir atau non Arab yang Muslim namun menyelisih Islam. Dakhala fin finnahi maka itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang ajam yang kafir pasti wa <clears throat> Dulu ataupun sekarang. Hatta sampai-sampai meskipun dia adalah orang ajam yang muslim. Dan kalau yang ajam yang muslim, idza yukhalif sunnah jika apa yang mereka lakukan itu menyelisih sunnah atau menyelisih adab syariah. Asalnya ajamnya adalah ajam kafir. Ajam muslim bisa larangan untuk tersebut dengan ajam itu pada akhirnya adalah ajam yang kafir. Ajam yang muslim maka terlarang jika adatnya itu yukhalif sunnah menyelisih sunnah atau adab syariah. Demikian pula dia terkol termasuk dalam nama al-jahiliyah maka ada al-jahiliyah segala sesuatu yang eh, dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam wa ada ilahi dan apa yang dan segala sesuatu yang dikembalikan oleh kasir Arab banyak orang Arab al-Yahud saat ini berupa sifat ya, perilaku dan kebiasaan jahiliyah Berpihak anak maka dengan ini kita tahu bahasanya kaum muslimin pada saat ini terlarang ma'alihil umamul ukhra untuk menyerupai apa yang jadi ciri khas umat-umat yang lain min haulihim di sekeliling mereka baik berupa ibadat, amal ataupun kebiasaan-kebiasaan yang bawah berbahaya dan akhlak yang rusak meskipun kebiasaan dan ibadah e, dan amal-amal tersebut lam yakun dalika mawjudan itu tidak ada di masa silam aslan sama ini isyarat uh, dari muhakik untuk menunjukkan bahasanya yang namanya tasawuf itu berubah dengan perubahan zaman. Di masa silam ini tidak tasawuf. di masa silam ini tidak ada <coughs> di masa sekarang tersebut <coughs> karena ini jadi ciri khas orang kafir di masa sekarang di masa sekarang ini bukan ciri khas orang kafir oh ya apa sekarang ini jadi ciri khas orang kafir maka telah lebih-lebih anal kafir banyak dari mazahir eh, gejala kehidupan dan bentuk kehidupan tetap adalah bukan hanya berubah berganti dengan pengubah dan penggantian yang besar di di Arsenal Habib di zaman ini dibandingkan al-usul zaman-zaman al-madiyah yang salah. <coughs> Mama yatashastaku zaman-zaman al madiyah yang sudah يتشفق مؤجبين يحملون يوجد ويفقده خير منهم لا يعني من اعتقادات وأفكار وأخلاق وعادات سليم المسلمين كما أنه إذا وجدت إذا وجدت في بعضهم خصال خصال الإنسانية ولا يعني أنهم كلهم كذلك ولا أن قلوبهم سليمة وكيف تكون سليمة سليمة وهي خالية من الإيمان لأن هذه الأخلاق أخلاق لأن هذه الأخلاق الحميدة الحميدة هي من أصول الإسلام التي أمر بها المسلمون هذا بالإضافة إلى أننا لا نسلم بأن تلك الأخلاق لأن تلك الأخلاق توجد فعلا بين الكفار ومن يصورها يصورها كما يصورها المحسوبون المحسوبون المحسوبون لكنها معجب منكفكة المحجبون كما يصورها المحجبون لكنها مظاهر مظاهر مظاهر توجد في حالات بأفراد أفراد بأفراد وما وما يشهد به الواقع أن الكفار الآن عامة أخلاقهم عامة أخلاقهم أخلاقهم فاسدة وخبيثة ويكثر بينهم الحسد والغدر والخيانة والبغي والفساد والكذب والفجور وغيرها من الرذائل من الرذائل والفساد والفساد الأخلاقي الذي يتسمهون منه منه ويخلق ويخلق ويخلق خلق خلق يخلق ويخلق مفكريهم وعقلاءهم ومصلحيهم إن كان فيهم مصلحون Nah. Dan apa yang ia tasyad ia tasyaddaku yang dibesar-besarkan oleh Ba'dul mu'jabin bil kufar Sebagian orang-orang yang terkagum-kagum dengan orang kafir Dan sebagian orang-orang yang jahil mereka misalkan bahasanya orang-orang kafir itu memiliki sifat beberapa sifat-sifat tertentu, jujur wafa memenuhi janji disiplin dalam janji amanah fahada maka ini wa karena ujat meskipun ditemukan di sebagian orang kafir wa yaskidu dan hilang dari sebagian kaum muslimin al mutasahilin yang meremehkan agamanya Falayak ini maka tidaklah berarti al kufar bagi orang kafir itu azka lebih suci daripada kaum muslimin alat itlak secara mutlak wala anam tidak pula orang kafir itu lebih baik daripada kaum muslimin alat umum secara umum. Sama layaknya sebagaimana tidak berarti bahasanya ma'alil kufar apa yang dimiliki oleh orang kafir yaitu keyakinan, pemikiran, akhlak dan kebiasaan itu salimun wa sahihun. Itu bersih dan bersih. Kama sebagaimana amal ida wujudat jika ditemukan pada sebagian mereka beberapa sifat-sifat kemanusiaan yang terpuji, yakni maka tidak berarti bahasanya seluruh mereka seperti itu. Dan tidak berarti bahasanya hati mereka itu bersih. Dan bagaimanakah mungkin hati mereka itu bersih sedangkan hati tersebut khaliatun kosong dari iman. Karena akhlak-akhlak yang terpuji adalah min usulul Islam di antara landasan pokok Islam yang kaum muslimin diperintahkan untuk memiliki. Hada ini itu fati ditambah anak-anak naslam kita tidaklah bisa menerima bahasanya akhlak-akhlak terpuji itu tujuan ditemukan fi'lan secara real bainal kufar di antara orang-orang kafir bagaimana yang digambarkan oleh al-mu'jabun orang-orang yang terkagum-kagum dengan orang kafir akan tapi itu cuma sekedar mazahir sekedar gejala yang ditemukan dalam beberapa keadaan wafi afrod dan dalam beberapa individu bukan keseluruhannya dan apa yang yasyadu bil wakil ditunjukkan oleh realita adalah buktinya itu anal kufar pada orang-orang kafir mayoritas akhlak mereka adalah fasidah rusak wakobisah dan kotor banyak bayangan di tengah-tengah mereka hasad, goda, melanggar janji, kianat terhadap amanah, melampaui batas, kerusakan, dusta, al mungkin maknanya zina salah satu makna fujur dan zina dan yang lainnya minal rozail dari akhlak-akhlak yang tercela wal al akhlaki dan kerusakan moral yang maruna yang mereka mencela minhum diri mereka sendiri dan menyedihkan para ahli fikir mereka dan orang-orang yang berakal di antara mereka memuslihihim dan menyedihkan muslihihim orang-orang yang hendak memperbaiki masyarakat mereka itu seandainya ingka nafim jika di tengah-tengah masyarakat kafir itu ada muslihun orang-orang yang hendak memperbaiki masyarakat وينبغي للمسلم اليوم أن تكون له صحتهم الطيبة وأخلاقهم وعاداتهم الطيبة الكريمة ولغتهم على طبيعة شريفة وأن يستندوا ذلك كله من شريعتهم الكريمة وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآل وسلم وسلكوا وما كان من سمات الكفار اليوم من عادات وتقاليد وأزياء وأنماط وأنماط سلوك فعلى المسلم أن يتجنبه قدر الإنسان وكذلك ما جدده الناس اليوم وأحدثوه من أخلاق الجاهلية المظلومة وسماتها وعرفها وتقاليدها وآثارها ونحو ذلك مما يحاول قومه القوميون والوطنيون الذين يقدسون الأوطان والبعثيون ونهيهم إحياءه ونشره ونشره بين المسلمين تحت شعارات الأصالة والقومية والوطنية وأهياء التراث والتعلم والتغني وتغني بالأمجاد والفخر بآثار ونحو ذلك من الشعرات التي من الشعرات التي لا مستند لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل هذا كل هذا كل هذا يدخل في النهي عن سنن الجاهلية المذمومة شرعا وإن البصور لباس التقدم wal ya, gitu. Saya membahas mata selanjutnya kaum muslimin alihah mengkader ini selanjutnya yang begini seharusnya antaku lahum saksiatu mumayyizah memiliki kepribadian yang, yang beda dengan orang kafir maksudnya dan akhlak dan kebiasaan thayyibah yang baik kalimah yang mulia dan bahasa mereka adalah bahasa Arab yang mulia yastamittu dzalika kullahu dan mereka menyumberkan itu semua dari syariat Islam dan petunjuk dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Dan semua yang merupakan jurang kafir al-yawma pada mas saat ini berupa adat, kebiasaan, kota kolit dan tradisi, ajak model pakaian, wa'atmat dan model suluk perilaku, soal muslim kewajiban muslim untuk menjauhinya kotoral imkan semaksimal mungkin. Demikian pula apa yang diperbarui oleh banyak orang al pada saat ini. Ada suhu dan apa yang mereka ada-adakan berupa akhlak jahiliyah yang tercela dan ciri-ciri jahiliyah, akhraf kebiasaan jahiliyah, taqalid, tradisi jahiliyah, wa asar dan situs-situs jahiliyah. -situs menuma yang dan semacam itu yang Yohawil berusaha al kaumiyun yang diusahakan oleh al kaumiyun para nasionalis wal wataniyun nasionalis para nasionalis siapa itu itu adalah yuqaddisuna yang orang-orang yang mengsakralkan, mengkultuskan tanah air. Baksiun orang baas orang-orang yang <coughs> sekuler mereka berusaha ahu iya, untuk menghidupkannya warna saud dan menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin tahta si Arab dengan di bawah kedok dengan kedok al asolah oke inilah budaya kita yang asli dulu asli kita jangan kayak gitu itu budaya impor dari Arab ini dari yang asli punya kita itu wal ya dengan kedua nasionalisme wal ya dan nasionalisme wa iya menghidupkan menghidupkan kembali warisan leluhur wa tahunni bil amjad dan mendendangkan uh, <coughs> kebesaran nenek moyang wal asar dan menyombongkan situs purbakala ini loh kita punya buku-buku itu juga sifat dunia dan semacam itu minasyarat berupa slogan-slogan yang tidak ada sandarannya dari kitabillah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW jika akar para nabi saja tidak boleh disikapi aneh-aneh ya. Nah, ini nabi pernah sholat di sini nabi pernah lewat di sini pernah jalan di sini kita tidak boleh nah, diagung-agungkan sebagai anak apalagi asar orang-orang jahil kan? orang-orang kafir ini babil aula wal aula Kulu hadha maka ini semua termasuk dalam larangan untuk mengikuti sunnah jeliyah yang tercela secara syar'i meskipun mereka memberikan baju untuk itu dengan baju kemajuan dan kemajuan. Allah ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa